Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berkumpul kembali di hari Senin ini. Kemarin Jumat, seingat saya kita sudah membaca surah uh, Al-Mu'minun ya. Itu tinggal sepertiga bagian akhir. Insya Allah kita akan selesaikan hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang penghalang rizki. Demi Allah pemirsa, andai saudara-saudara semua, saya, kita, punya dosa tidak kelewat banyak ya tidak demen maksiat, tidak gemar berbuat buruk. Sama yang namanya sholat rapat gitu. Ya, memenuhi apa yang wajib, menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Maka Allah sepenuh-penuhnya bertanggung jawab atas rizki kita semua. Sepenuh-penuhnya. Tapi kepada siapa garansi ini diberlakukan? Kepada siapa yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana saudara kemarin Jumat membaca surah Al-Mu'minun lewat terjemahan yang kemudian dihidangkan oleh teman-teman Antefa atas Allah saudara akan tahu bagaimana Nabi Allah Nuh diutus kepada kita semua. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh adalah nabi ketiga. Nabi Adam, Idris, Nuh. Ya kaum yang wattaqu wa ta'un. Kita disuruh sama Allah SWT. Jadi apa ke saudara semua? Beribadahlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dan taatlah kepada Allah. Jaminan itu kemudian terjadi. Kalau kemudian kita bertakwa, beribadah, dan taat pada Allah. Saudara beli gadget ya apa handphone apa BB atau segala macam lah merek macam-macam lalu si toko bilang pak segelnya jangan dibuka kalau segel ini dibuka maka garansinya kami nggak tanggung jawab lalu saudara nggak sengaja jatuh nih terang begitu jatuh ya dia punya apa dah namanya e, eh, segelnya rusak ketika dibawa ke toko toko nggak mau tahu pak ini udah rusak segelnya tapi bukan karena saya karena jatuh nggak bisa tetap garansi tidak berlaku Saudara beli kemudian dari pasar black market. Lalu saudara rusak. Saudara mau servis di tempat yang resmi nggak bakal bisa. Garansi nggak berlaku. Saudara beli dengan garansi toko. Saudara beli ini misalkan di Samarinda. Saudara rusak di Jakarta. Toko-toko di Jakarta nggak mau kemudian servis kecuali saudara balik dulu ke Samarinda. Kira-kira seperti itulah hidup ini saudara. Allah menjamin betul hidup saudara semua. Hidup saya, hidup kita. Asal saudara betul-betul lempeng Nggak peduli saudara itu apa. Saudara kacung, OB, security, kameramen, sopir taksi. Anaknya tujuh, gajinya tujuh ratus Nggak ada urusan. Karena saudara punya anak hidup, bukan karena gaji saudara, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ada aja urusannya yang Allah kemudian ya perlukan buat saudara. Pagi-pagi lah ada yang datang. Assalamualaikum Bang Mansur. Ya Bang, ada apa? Ya? Hari ini jangan masak ya. Bini ane lagi masakin buat ente. Hari ini sepenuh-penuhnya masaknya buat ente. Allah, makasih bang. Yang besok gimana? Lo mah, udah dibagi yang hari ini bukan bersyukur, malah nanya yang besok. Nih, satu hari nggak perlu ngeluarin duit. Si sopir taksi lagi nyetir. Bandrolnya 55 ribu. Apa kata si penumpang? Bang, ane lagi ada rezeki nih. Berapa ya bandrolnya? 55. Ini buat ente sejuta. Titip salam anak-anak ente semua ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi jujur juta pak lima cuma udah buat ente Allah Allah penuhi kenapa hari itu anak ente yang pertama mau masuk SMP butuh duit 600 ribu dikasih sama Allah tapi kalau ente aneh kita gitu, semua jadi makhluk Allah yang gak diingat sama Allah Allah gak mau tanggung jawab gak mau tanggung jawab ada juga diambil sama Allah ada diambil sama Allah udah pengen beli mobil nih pakai cerita dirampok nggak jalan ayo udah pengen beli rumah nih dan udah kebeli tuh rumah eh itu rumah sengketa ayo Nggak bisa kemudian kita ambil. Kita punya hidup ini enteng pemirsa, enteng, enteng. Asal apa? Asal kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita dulu belajar? Delapan prinsip menjadi pengusaha. Ternyata di antara prinsip itu adalah faghfir lana. Kita minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang berikutnya apa? Wakina ada benar. Jaga diri kita dari apa yang membuat kita menjadi susah diri sendiri. Terutama nanti susah di hari akhir, susah di alam kubur, susah di padang mahsyar, susah di omul hisab. Itu yang kita pentingnya. Insya Allah pemirsa, hidup ente pada lagi susah. Lagi pada banyak persoalan hidup, minta ampun sama Allah, minta ampun. Kalau sudah diampuni nama Allah, terang lagi hidup. Utang bakalan lunas. Bini bakalan kembali ke pangkuan kita. Anak yang tadi ngelawan melulu sama kita, bagaimana nggak ngelawan? Anak kita yang panen nama harta haram lulu. Ini anak bodoh, jadi musuh kita. Ente pikir karena salah ngedidik? Bukan, karena salah ngasih makan bisa juga anak jadi ngelawan. Ente punya tetangga nggak ada yang bayar sama ente. Bagaimana mau bayar ente mau sama tetangganya? Ente juga nggak pernah kenal. Tapi begitu ente minta ampun sama Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah bikin kemudian semua berbalik lagi. Anak kemudian dia dekat sama kita, bini balik ke kita, pekerjaan dapat lagi, proyek kemudian jalan lagi, utang lunas lagi dan semuanya. Apakah begitu mudahnya kita memohon ampun pada Allah? Yang kalau kita sudah di depan Allah Azza wa Jalla kita minta ampun lalu ampunan itu diberi. Ternyata tidak semua orang diberikan hak, diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Mau lihat buktinya? Tar, kita terusin di segmen yang berikutnya. Mudah-mudahan nastagfirullahalazim wa natubu ilaih. Kita mohon ampun pada Allah dari semua dosa-dosa kita, termasuk dosa kesiangan sholat subuh, kita ketinggalan sholat berjamaah, kita enggak ngerjain sholat salat sunnah, kita pelit bersedekah, bersedekah selalu yang recehan, kita punya impian tinggi, tapi sama sholat kita nggak mau. Kita punya impian tinggi, tapi sama orang tua kita bangor. Kita punya impian tinggi, tapi kita kempit harta haram. Kita punya impian tinggi, tapi kita nggak mau dekat sama Allah dan nggak mau cinta sama Rasulullah. Kita beristighfar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan memberikan kesempatan kita bertobat. Silakan yang mau lewat. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi ke acara kita di Wisata Tian TV. Pemirsa, Ampunan Allah itu asli gampang. Demi Allah gampang. Kita tinggal datang ke Allah, tinggal melakukan apa yang Allah suruh, Allah perintah, insya Allah ampunan itu kita dapetin. Dan subhanallah ya, di sini tapi saya kemudian belajar gitu loh. Bahwa tidak semua orang kemudian dikehendaki sama Allah untuk diampunin. Tidak semua orang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk minta ampunan. Kalau orang udah ngambil kesempatan itu, lalu udah berdiri di hadapan Allah minta ampun, kan Allah pasti ampunin tuh. Tapi persoalannya adalah, siapa yang kemudian diberi kesempatan oleh Allah? Jangan-jangan kita tidak termasuk yang diberi kesempatan. Siapa yang dikehendaki untuk diminta apa? Meminta ampunan kepada Allah. Jangan-jangan kita termasuk yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk meminta ampunan itu. Pengen bukti? Begini. Siapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali dalam satu hari, Allah akan ampunin dia. Kayak apapun dosa dia Allah akan ampunin 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tapi pertanyaannya saudara, siapa di antara saudara yang kemudian lolos satu hari itu membaca 100 kali tasbih tersebut? Belum tentu. Coba aja pasang tuh tulisan saya hari ini nggak boleh nggak baca subhanallah bihamdi subhanallah azim. Pasang tuh di apa uh, kulkas, pasang di pintu, pasang di dashboard motor. Tapi saudara ingat-ingat besok. La ilaha udah mau direncanain baca tasbih 100 kali dia kagak baca. Bener tuh. Coba aja. Kalau hari ini pagi ini tidak Allah izinkan nanti saya memimpin saudara-saudara semua baca tasbih 100 kali. Lalu saya bilang sama saudara semua, besok Selasa kita ketemu lagi. Siapa di antara saudara yang membaca tasbih 100 kali, ngacung tangan. Walaupun saya tidak melihat, Allah melihat. Mudah-mudahan Allah ampuni saudara semua. Belum tentu saudara sempat membaca itu tasbih. Siapa yang baca umul istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Astaghfiruka wa a'udzubika min syarri ma sana'tu min galabatid dain wa qahri rijal. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidunubi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Satu kali saja ba'da asar. Maka saudara yang membaca itu dengan sepenuh hati saudara, saudara akan diampuni dosanya sama Allah. Bahkan bukan cuma itu, saudara diberi jaminan masuk surganya Allah. Asal saudara meninggal sore itu juga. Sampai kapan? Sampai batasannya subuh. Ntar subuh jaminannya habis. Baca lagi subuh, sampai asar. Tapi wallah, Siapa yang kemudian diizinkan sama Allah istiqomah. Pagi dia baca, sore dia baca. Manusia lebih banyak lupanya. Namanya aja udah manusia. Minal insi. Al insan. Makanul khata wan nisyan. tempatnya lupa sama lalai. Coba dah. Pasang alarm tuh. Pasang. Tek, tek, tek, tek, tek, tek. Saya mau baca umul istighfar, sayyidul istighfar, saban sore, saban pagi. Coba dah, itu cerita handphone lah ketinggalan di lemari. Ente lupa baca itu istighfar. La ilaha illallah. Begitu mudahnya. Setiap habis salat ujung nanti salat sholat, fiduburi salat Di dalam apa? Ujungnya salat Saudara membaca kemudian ya uh, ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum ila akhir al ayat. Ayat kursi itu kalau dibaca sama kita, di ujung zikir kita punya salat, insya Allah, Allah ampunin dosa kita. Kalau Allah udah ampunin dosa kita, insya Allah utang uh, lunas, rumah tangga yang babak belur, kemudian dasa sakinah warahma, Orang yang kemudian sudah kehilangan rumahnya kembali lagi, udah diambil sama orang lain tuh rumah, udah dijual lagi, udah dijual lagi, udah dijual lagi. Eh pembeli yang keenam saudara dibalikin sama Allah. Itu kalau Allah sudah memberikan ampunan buat saudara semua. Saudara yang sudah di PHK, malah menjadi teman dari owner perusahaan tersebut, lalu membangun perusahaan yang setara dan bekerja sama dengan perusahaan yang dulu mengusir saudara. Tapi lagi-lagi saudara, siapa yang diberikan hak oleh Allah untuk meminta ampunan? Tidak semua orang. Maka itu saudara minta sama Allah untuk diberikan kesempatan untuk diampuni dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surah al Mukminun kemarin bertutur tentang itu diantaranya. Allah memberikan kesempatan terus sama kita. Tapi yang dikasih kesempatan tidak mau kemudian menggunakan kesempatan itu. Akhirnya ajal keburu menjelang. Bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam menyeru kepada umatnya saat itu. Wahai umatku takutlah pada Allah. Allah bisa memberikan azab buat kalian semua. Umatnya ketawa. Eh Nuh, orang gila kamu ya. Masa bangun eh bikin perahu di atas bukit kayak begini ceritanya. Bagaimana oh, mau belayarnya? Malah kemudian dikasih kotoran itu perahu Nabi Allah Nuh. Betul? Saudara lihat terjemahan surah Al-Mu'minun kemarin? Insya Allah di segmen 3 kita akan kemudian selesaikan surah Al-Mu'minun tersebut. Tapi pagi ini saya tidak akan melepaskan saudara. Biiznillah, dengan izin Allah. Yuk kita baca 100 kali tasbih. Subhanallah bihamdi subhanallah azim di segmen ini mudah-mudahan Allah izinkan semua selesai. Tapi lagi-lagi pemirsa ya. Lagi-lagi pemirsa. Belum tentu saudara diizinin baca 100 kali. Buktinya apa? Baru aja saya mau mimpin baca. Tuh, orang-orang di produksi udah bilang, udah habis durasi segmen ini. Lihat, bukti kan? Ini bukti dari Allah. Betapa Allah kalau belum izinkan kita membaca itu, kita kemudian tidak akan bisa baca. Allahu Akbar wililham. Saya nggak tahu apa yang terjadi segmen tiga dah. Saya nggak ngerti dah. Pokoknya kita iklan dulu aja udah. Nggak tahu lah. Pokoknya kita minta mau bimbingan aja dah. Ya, silakan yang mau lewat-lewat dah. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat kesempatan. Ini eh, hey, pemirsa, tuh tadi sengaja saya pinjam biar tahu. Jadi ini kalau kalau begini nih, ini tandanya tinggal 2 menit. Nah, ini tinggal 30 detik. Nah, yang ini durasi habis. Saya udah bilang sama ente pada pemirsa. Kalau Allah nggak ngizinin ente baca istighfar, nggak bakalan ente baca. Karena itu nggak mungkin Allah ampunin juga. Entenya nggak minta. Walaupun semua terserah Allah begitu. Kita tadi di segmen 2 bilang, yuk kita baca subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampunin. Eh baru mau baca. Nih, udah nongol ini katanya durasi habis. Supaya kita nggak habis lagi nih segmen 3. Dan jangan khawatir, ini saya pegangin. Jadi nggak ada yang tahu nih, habis apa enggak. <laughs> ini, ini saya pulangin. Aduh, Masya Allah. Nah, yuk kita baca dulu pemirsa. Ya. Kalau gitu kita simpan aja nih surah Al-Mu'minun sepertiga yang terakhir. Nanti kita baca hari Selasa besok. Mari kita sama-sama bertasbih dan beristighfar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul ngampunin kita. Jadi kalau kita nanti mau jadi pekerja bawahan pengen jadi atasan, kita yang nggak bersih berat berat berat. Anda bilang berat berat. Ente kerja pengen usaha tapi ente nggak bersih nih. Ente nyimpen zina, nyimpen mabok. Ente jadi pengusaha makin dalam ter terjun bebasnya. Eh. Jadi mari kita sama-sama bertasbih 100 kali ya. mudah Allah pimpin ini, ya Allah izinin. Kemudian kita sambung sama istighfar dan mudah-mudahan kita tutup dengan doa saudara yang pengen jadi apa kira diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 kali pemirsa ya. Mari pemirsa kita baca bareng-bareng. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa Subhanallah Al azim subhanallah wa Subhanallah Al azim subhanallah wa Subhanallah Al azim subhanallah wa Subhanallah Al azim subhanallah wa Subhanallah Al azim subhanallah wa Subhanallah Al azim alhamdulillah saya paling demen nih ayat-ayat yang bercerita tentang kun fayakunnya Allah ya. Bagaimana Allah bercerita Nabi Allah Zakaria nggak punya anak, ya pada masa tuanya kemudian Allah mengirimkan malaikat mengabarkan kepada Zakaria Alaihissalam bahwa Zakaria engkau akan memiliki anak keturunan. Hamba Zakaria yang seorang nabi bertanya kepada Allah, "Anna yakunu li gulam? Bagaimana caranya kami punya anak ya Allah?" Waqad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Aku udah tua, istriku juga udah tua. Tapi Allah bilang, "Kadzalika." Qala kadzalika. Allahu yaf'alu ma yasha. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Udahlah kalau Allah udah berbuat, ya begitu. Makanya saudara-saudara yang pengen menjadi seorang pengusaha, lalu saudara bilang, gimana caranya? Justru makin ente nggak tahu caranya bagaimana, ente ke Allah. Ente datang ke Allah. Tapi saya nggak ada modal, makin ente nggak ada modal, ente datang ke Allah. Cuma mau dagang apa, makin ente nggak tahu ente mau dagang apa, datang ke Allah. Allah bisa bikin yang nggak mungkin jadi mungkin. Seorang office boy, office boy, kalau Allah udah bilang kun, faya kun, dia jadi penguasa. Saya punya teman guru honorer. Di satu madrasah honorer jauh banget. Menjadi seorang gubernur jauh bener. Tapi kun fayakun Allah. Diajak menjadi wakil. Subhanallah. Eh, dia menjadi wakil gubernur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Allah udah punya mau tuh. Sebaliknya juga, Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana seseorang ya yang sudah menjadi pengusaha bahkan jeng jatuh. Mari saudara lihat. Harusnya saudara begini nih posisinya. Lihatin. Coba sini, lihat. Nih. Nah. Harusnya begini kan? Nah. Sunatullahnya nih. Harusnya begini nih kehidupan manusia. Naik terus. Ya. Atau begini deh, set cek cek, set cek cek, set cek cek, set cek cek. Hmm. Bagaimana diagram kehidupan saudara? Ada yang begini nih diagramnya. Ciut, blong Ciut, blong Ciut, blong Wah, ini mah iramanya bangsa jantungnya knockdown kali ini. Eh, tahu nggak jantung knockdown mana? Ada nggak tuh jantung knockdown? Ada-ada aja Mansur mana? Diagram yang benar tuh kira-kira begini atau begini atau atau begini nih. Ten. Begini diagram nih. Kalau yang ente diagramnya begini, ini namanya udah mati tuh. Ya kan kalau di di rumah sakit <laughs> enggak lah ya. Hidup orang pasti ada gininya tuh. Pasti begini hidup orang nih. Cuman jangan keseringan. Ya, ini ini, ini diagram paling bagus nih. Set ini. Atau begini boleh. Nih, begini liatin lihat diagramnya tet naik dong sampai sini jatuh dung tapi naiknya dua lantai dia tuh oh. dua lantai dia ini di sini nih posisi nah dia turun dia dia dari bawah nih naik sini sampai sini aja taruh dari sini misalkan 2000 nah ini 2001 masa perjuangan ini 2002 sampai 2003 tapi kemudian Allah menguji dia, jatuh, dang. Di sini misalkan periode 2004, 2005. Ya. Ini 2005 masih di bawah, tapi dia naik lagi sampai kemudian 2006. 2006 dia balik lagi semuanya, aset semua balik pulang, rumah pulang, yang digade pulang, mobil baru. Dia tambah naik lagi, melesat gitu, 2007 misalkan. Saat takdir Allah nih, takdir Allah, saat jatuh. Tapi belum sampai sini, begini lagi naik begin lagi terus begin lagi terus terus begini set nah ini yang cakep nih ini begini cakep ini yang disebut dengan kehidupan ada naik ada ada turun yang kacau kalau begini bos hidup ente nih set cebrut cebrut cebrut cebrut cebrut makin di sini makin di sini makin di sini masuk sel digebukin mati ya Allah salam Ade, ade, jangan bilang nggak ade. Ade yang begini. Ade, apa yang belum sempat dia bertobat. Udah tahu hidupnya susah. Dijagain nggak mau, turun lagi. Dijagain, turun lagi. Maaf ya bos. Nih, hujan turun, kita tadangin. Makin berat kan? Makin berat, makin berat, makin berat, makin hancur deh. Nah, kalau dosanya tuh ya, bangsa dosa-dosa kecil masih bisa dijagain. Tapi kalau bangsa dosanya dosa besar, ini nggak bisa dijagain jadi pengusaha mesti siap-siap juga hidup bersih. Sebab kalau masih jadi pekerjaannya hidup ente nggak bersih. Bagaimana lagi nanti menjadi pengusaha? Kalau saya bilang kemarin, ya, kalau jadi pekerja utang bangsanya 67 juta, ya nggak? 60-70 juta, 100-200 juta. Lah begitu ente jadi pengusaha, utang ente semiliar, 2 miliar. Masya Allah. Hari ini kita belajar deh, apa aja sih yang sudah menghalangi rizki saudara semua. Eh, kelihatannya saya batik ini bagus ya. Besok saya seminggu pakai ini aja dah. Lagi demen nih. Batiknya keren. Ya. Batik nggak perlu mahal, saudara. Asal tahu mah nyarinya di mana. Ya. Jangan laganya nyari di mall. Coba dong ngebelusuk-belusuk. Pasar-pasar Bangkok, pasar-pasar bangsa di Klewer, Ya nggak? Eh, kalau di Jakarta, Ciledug, Nabang. Wah, itu asik. Ini murah ini, murah. Harganya murah. Ya. Mudah-mudahan pemirsa cinta sama produk Indonesia yang murah-murah ya. Yang mahal-mahal buat sedekah duitnya dah. Ya, sampai ketemu nanti di segmen yang kedua. Ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Tian TV. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada lagi diagram kehidupan orang yang seperti ini. Ya, dia muter-muter aja di sini gitu. Nggak bisa keluar-keluar. Hidupnya begini aja pusang, pusing, nggak keruan. Ada lagi orang yang hidup diagramnya seperti ini. Sana mentok, sini mentok. Sana mentok, sini mentok. Sana mentok, sini mentok. Semuanya mentok. Nggak keluar-keluar dari kuadran yang namanya kesulitan. Sebaik-baiknya kehidupan orang beriman adalah ketika di atas dia bersyukur, ketika di bawah dia bersabar. Ketika di atas dia juga bersabar, ketika di bawah dia juga bersyukur. Emang ada Ustadz orang yang ketika di atas sabar, eh bos, kalau ente punya duit, ya 2 m, tapi ente nggak ada sabarnya, ini satu jam itu langsung satu miliar nih. Saya gak? Gimana caranya? Orang punya duit 2 miliar, tapi dia nggak ada sabarnya. Hah? Tiba-tiba dia satu jam punya duit tinggal satu M. Gimana ceritanya? Dia terbang ke Singapura. Bang, terbang ke Singapura. Dia main judi. Hah? Dia bawa duit 2M, dia pikir masa iya habis gue duit 2M kan? Dia hajar sama dia gocap nih, sam, dapat gope. Eh? 2M dikurang gocap 1,950. Tapi malah dapat 500. Berarti 50 4 jadi 2 4 50. Makin ragus dia. Hah? Ditiban lagi sama dia nih. Cang. 50 tinggal 2,4. 50 dapat lagi gope, sini. Jadi 2,9. Wah, makin keren deh. Dicoba jajal, taruh 900. San. 900 ditaruh, 2,9 kurang 9, 0, 2. 2 miliar kan? Tapi yang 9 ini, ya, yang 900 ini menang deh, jadi 9M. Di sini berapa ya? 11M. Eh, begitu dia 11M, dia taruh semuanya. Hah? geser media semua serat gitu subhanallah pada saat itu hancur atau apalagi kalau dia punya duit kagak ada sabarnya dia beli mobil Hah? dia taruh dia beli mobil yang harganya 9,990 juta ada loh mobil yang ngeledek banget sama kita mobil ngeledek namanya nih ada yang harganya tau gak 998 juta kita bawa 1 M dipulangin 2 juta Masya Allah tapi nah, emang ya kehidupan ini kalau ente nggak bersyukur, nggak beriman ya, kayak diledek bener. Nggak percaya saya kadang, kadang gini ya. Maaf ya saudara ya, karyawan pabrik ya. Dia nabung kan tuh ya. Dia nabung nih dari mulai bulan Syawal. Ya, bulan Syawal sampai ketemu Ramadhan lagi kan. Eh begitu tanggal 1 menjelang tanggal 1 Syawal, kan dia ke mall tuh. Coba lihat duit tabungan dia yang satu tahun Begitu keluar dari mall jadi dua kantong. Dua kantong plastik doang nih. Nih, nggak ada harga. Betapa nggak ada baharganya duit. Kalau nggak dipakai buat ibadah ya, duit segitu doang sih. Begitu dipakai lecek, lecet, robek, rusak, kusam, kucel, kusuh. Kusuh apa tuh? Lusuh. <laughs> ya, mesti ada syukurnya, mesti ada sabarnya. Mesti ada syukurnya, mesti ada sabarnya. Baik pada saat dia naik maupun pada saat dia dia turun. Kalau kehidupan saudara udah mulai ada tanda-tanda seperti ini, sat-sat, sat-sat turun, turun, turun, turun malah kecebrembeb. Nah, kalau bisa di, begitu di sini nih, ente di sini nih, ente megang warisan nih. Tahun 2005 ente megang warisan 100 juta. Tapi begitu dipakai jatuh 50 juta. Pakai lagi jatuh lagi 0. Mestinya di sini ente tobat. Ada apa itu? Ada apa tuh? Apa yang menghalangi rizki ente, gerak ente, langkah ente, usaha ente? Apa tuh? Cek. Cek di sini, cek, cek, cek. Jangan sampai nggak dicek. Kalau nggak dicek, ya ente malah talak malah bilang modalin aneh lagi bang Haji, modalin aneh lagi cing Haji, modalin aneh lagi cang Haji. Dimodalin lima orang, akhirnya malah minus 50. Di tahun ini minus 100 juta minus 200 juta, minus ke terlalu dalam nanti. Kedalaman. Jadi begitu ente mulai, uh, <laughs> uh, uh mulai minum obat kira-kira begitu. Aksim, ah, mulai minum obat. Hah? Badan rasanya udah gerge-gerge, mulai vitamin. Kira-kira begitu kalau hidup-hidup di dunianya. Nah hidup ente begitu. Ente punya gaji, nggak punya apa-apa. Kok kayak kayak nggak punya apa-apa ya. Tetap ngontrak. Hah? giliran beli beli satu set home theater ya elah maling kagak pakai perasaan sekali belum nyetel udah hilang ya Allah tuh maling ampun dah besok dia beli lagi dia pasang maaf ya maling habis ini dah sebulan dia gitu make kalau ada tanda-tanda begitu mulai ente mikir ada apa nih oh begitu ente tengok ada apa ada sesuatu yang mukul ente cuman ente nggak sadar lagi digile lagi Enggak, cuman kita nggak sadar. Sana mentok, sini mentok. Nggak bisa keluar-keluar, turun, naik, jatuhnya juga dalam, naik, jatuh tambah dalam lagi. Mesti mikir ada apa. Mesti mikir ada apa. Coba ya, saudara ya, hari ini saya barangkali tidak habisin sekarang nih penghalang rizki buat masalah apa so, saya, saya cuma ngajak ente berpikir ada apa ente sejatinya ya sejatinya sejatinya nih kalau ente bener maya pakaian ente halal celana ente halal sepatu ente halal kos kaki ente halal Hah? daleman ente semua halal ente doa aja di rumah Bismillah ya Rob saya pengen usaha cuman yang jadi masalah usaha apa ya saya nggak tahu ente keluar aja dah hmm, keluar bismillah dah di, di pintu itu yang nama rezeki bakalan datang. Aslinya begitu. Kenapa ente yang udah bawa rezeki lalu duit jadi pada hilang? Mikir, mikir, mikir. Mikirnya yang gimana? Jo, coba dah. Tas segmen 3. Kita coba lihat ya. Ada nggak waktu buat kita ngomongin penghalang rezeki yang paling besar itu apa? Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya semua dosa tuh banyak banget ya. Asli dosa tuh banyak banget. Cuma kalau boleh diurai gitu, kalau boleh diurai, ada dua nih bentuk kesalahan kita. Ya. Dosa sama Allah, dosa sama manusia. Kita nggak ngomongin yang sama alam deh. Kita coba ngomongin yang sama Allah, sama manusia. Alam juga sebenarnya wajib ditaruh kali ya sama alam. Alam tuh jangan bilang agak murka, bakalan murka juga gitu. Tapi coba kita fokusin. Dosa sama Allah tuh bagaimana? Ini bisa dilihat kontrol dari yang wajib sama dari yang sunnah. Selama ente jalanin usaha ente, yang wajibnya bagaimana? Sunnahnya seperti apa? Kalau memang ente mau masuk ke kuadran pengusaha, ketika ente jadi pekerja, seperti apa yang wajibnya? Seperti apa yang sunnahnya? Saya harus katakan kepada saudara semua. Jika saudara semua seorang pekerja, berantakan yang wajibnya, berantakan yang sunnahnya, kubur dalam-dalam pengen jadi pengusaha, kubur dalam-dalam gua kasih tahu lo pada. Di kantong saya nih banyak banget konselingan. Orang-orang yang kemudian jatuh, toh, toh, toh, toh, nggak bisa dibangun lagi. Penyebabnya ini dia gagal ngurusin yang wajib yang sunnah. Kalau ente mau jadi pengusaha, mumpung masih jadi bekerja, coba benain dulu wajibnya. Benain dulu sunnahnya. Paksain diri. Pagi-pagi ente sholat duha. Paksain diri, paksain diri. Bagaimana Ustadz? Makin ente ngomong bagaimana, udah jadi itu aja terus. Satu hari saya datang nih ke salah satu mall besar. Ya, yang jualan perabotan-perabotan segala rupa setengah lima nih jam tanya-tanya sama dia Kang udah sholat asar ya teh itulah Ustadz selama saya kerja di sini saya nggak bisa sholat asar tepat waktu udah saya bilang ente <laughs> tuh ya makin ente bilang nggak bisa makin ente terpenjara tapi Ustadz enggak lah ini Indonesia lah selalu ngomong baik-baik masa iya nggak dapat izin Pak boleh nggak saya sholat tepat waktu Pak mungkin dia bilang nggak boleh kecuali kecuali memang ya apa ya Ya emang ada juga sih barangkali ya. Saya pernah dengar kok satu rumah sakit ya. Ini kok saya buka rame nih. Pengen sih saya buka aja tuh nama rumah sakitnya tuh. Ada rumah sakit, saya kebetulan itu ya. Nganterin temen, apa nengokin temen. Begitu ngelihat saya tuh. kodu perawat-perawat pada nangis pada. <laughs> Ustaz, kan biasa kan orang nangis tuh pada utang ya. Utang saya banyak. Ini enggak. Ustaz, saya punya dosa, Ustaz, banyak dosa, Ustaz. Apa, kenapa, kenapa? Ustadz, bisa nggak ngomongnya di lip? Loh, ngomongnya di lip. Ntar pada curiga loh kita ngomong di lip. Sini ada kameranya Ustadz. Eh salah lo, di lip lebih banyak lagi kameranya. Ada dua tuh kamera di lip. Apa udah ngomong aja apa? Ustadz, di sini nggak boleh pakai jilbab Ustadz. Lihat tuh teman-teman satu rumah sakit nih, mana yang pakai jilbab? Tuh, Santoso nggak pakai jilbab, emang dia melaki lo bilang. <laughs> Ustadz di sini nggak boleh pakai jilbab Ustadz. Coba Ustadz, saya dibawa tuh ke bawah. Saya dibawa pemirsa, pemirsa ke bawah, ke parkiran. Lalu saya melihat pemandangan perawat-perawat turun dari motor dia pada atau dianterin dari motornya, kemudian dicopot jilbabnya. Dia ganti sama seragam. Ya Allah, sampai segitunya. Ya kalau emang udah kayak gitu tuh lebih afdol ya keluar, keluar, afdol keluar. Ngapain kita? Sama manusia jadi kita nurut, sama Allah jadi kita gagal nurut. Ah manusia takut. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut sama mereka, tapi takutlah sama samaku. Tapi rata-rata di Indonesia, insya Allah dah, insya Allah. Saya sering kok lihat orang-orang yang Nasrani, Kristiani, Buddha, Hindu jadi pimpinan. Tapi malah dia bilang, eh sholat udah waktunya sholat banyak, banyak. Oke ini dulu ya, nanti kita sambung lagi besok Rebo. Besok apa? Rebo ya? Bo ya. Besok Rebo kita sambung lagi baru sampai sama Allah. Ya, untuk menjadi seorang pengusaha, perhatiin dulu urusan ente sama Allah bagaimana ceritanya. Sebab kalau sebelum aja jadi pengusaha, ente pada urusan sama Allah dari ribet, nanti Allah bikin ribet urusan ente semua. Bahaya, bahaya, bahaya. Kita doa dulu ya. menolong Allah ampunin kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, udah berapa bab nih kami ngaji tentang pengusaha. Dan berapa bab juga kami mengaji tentang Qur'anmu, tentang sunnahmu, tentang perintahmu, perintah Rasulmu. Jadiin saya dan pemirsa semuanya Allah, ngambil manfaat, ngambil berkah juga buat TV-nya dan semua kru-krunya ya Allah mudah-mudahan Allah angkat derajat kami semua engkau tutup pintu neraka nerakamu engkau buka pintu surgamu dan engkau bimbing kami untuk ketemu rezeki yang halal yang barokah yang banyak ya Allah yang bisa memberangkatkan kami semua dan arwah atau kami ke Baitullah Al-Haram yang bisa membuat kami bisa punya rumah bisa punya mobil bisa punya kemudian uang dengan cara-cara yang halal yang kau ridhoi yang kau suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sayyidina Muhammad wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita punya lanjutan penghalang rizki, atau saya penghalang rizki di dalam bab uh, semua orang bisa jadi pengusaha. Ya Alhamdulillah pemirsa, dari Alif Lam Mim lo kita ngaji nih, dari Al-Fatihah sampai masuk ke ayat 44 surah Ali Imran. Subhanallah. Saudara yang rajin merekam, bacaan saya Muhammad, kemudian ganti adiknya saya Husin, lalu kemudian <laughs> saya terusin di 2-3 minggu terakhir sudah nyampe satu rekaman utuh suratul Baqarah sampai surah Al Imran. Itulah dia. Kalau kita ngaji ya, asal rajin konsisten dikit-dikit itu. Nah, demikian juga sebenarnya filosofi usaha. Usaha itu jangan langsung naik gede gitu. Mulai aja dulu dari yang kecil. Ente pengen jadi pengusaha dealer mobil, bagaimana caranya? Gampang. Ente punya mobil enggak? Itu dia Ustaz itu dia gimana nih ada dua nih itu dia ada itu dia enggak itu dia ada sih sebenarnya tapi ini punya mertua coba dong coba dong balik baik baik sini pertama yang temu mesti yakinin adalah yourself ya sana bener ya? ini deh ya jelas yang harus anda yakini adalah diri anda dulu Bila Anda membawa proposal, bawalah proposal itu ke dalam diri Anda sendiri. Anda percaya nggak Anda bisa berhasil? Anda percaya nggak Anda bisa dagang? And then, ya, dan kemudian yakinkan behind you. Yakinkan orang-orang sekitar Anda. Bila Anda saat ini nunggangin satu mobil, hmm, ya, tapi ini adalah punya mertua, belongs to you, mother-in-law. Maka, ini kan sebenarnya udah modal nih. Ente coba dong ngomong mertua. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Sehat mantu? <laughs> Sehat mbak. Apa sehat? Sehat. Bapak pikir lagi ada kagak nih? Emang apa nanya-nanya pikiran bapak ada apa? kagak? Mau jual mobil bapak? Wah. Langsung mata melotot. Buat apa? Begini mbak, saya mau mulai usaha. Daripada pusing-pusing mikirin usaha apa, usaha jual mobil bapak aja. Maksudnya, saya tuh mau jadi apa ya jual beli mobil bekas kita jual aja dulu mobil bapak tak kalau mobil bapak bisa dijual nih pak entah kan kita bisa belanja lagi mobil-mobil yang lain oh begitu mantu iya deh kalau gitu nggak boleh ya nah <laughs> kirain iya eh, kalau emang begitu gimana ceritanya ada nggak yang salah dari ceritanya ada yang salah ada yang salah ya ternyata sebelum meyakinkan diri ente nih yakinkan dulu Allah Baru paham ya? Ini penyebab ente pada selalu mentok begini. Ente yakinkan dulu Allah. Cara Caranya gimana? Nih, kita udah belajar kan bab-bab yang dulu. Segala sesuatu ada asbabnya. Apa sih yang menghalangi ente? Kemarin kita udah belajar kan? Ente kehalang sama yang wajib keteteran, yang sunnah apalagi. Jangan bicara kau qobliyah ya Jangan bicara sholat sunat tahiyatul masjid. Ente ke masjidnya cuma sholat Jumat. Sholat Jumat juga datangnya ajan kedua. Bagus tuh kalau ajan kedua. Kalau emang ajan ketiga ya ada gimana? Ente datang lagi tuh ajan ketiga. Ada udah datang bubar. Akhirnya bikin pura-pura jalan bareng gitu. Padahal dia baru bubar dia datang. Ah, kelewatan wadah. Ada orang yang sama sekali nggak pernah dia sholat subuh. Ada loh orang yang nggak pernah sholat subuh. Banyak tuh, banyak. Kalau gini ya, kalau emang ente pada sholat subuh, nggak bakal susah hidup ente. Itu aja rahasianya. Kalau ente pada susah hidup, itu tandanya sholat subuhnya pernah nggak bener Kalau nggak pernah, kalau pernah nggak benar, benerin dulu. Maka saya suka bilang, eh pekerja, eh karyawan, eh orang-orang yang pada pengen jadi pengusaha, termasuk yang udah jadi pengusaha, supaya nggak begini. Ente jadi pengusaha, tidur bablas, bablas, bablas, dihantam sama Allah. Ente. Itu yang disebutnya yang saya kemarin bilang, punya punya warisan 100 juta 2005. Eh, 2006 bukannya naik <laughs> malah tinggal 50. Ya, eh, 2007 malah tinggal 0. Terus 2008 ente paksa naik terus, ente jalanin terus. Apa ente bilang? Kalau jadi pengusaha tuh musik gigi Kalau rugi 50 juta biasa, bukan lu tolol namanya. Jadi pengusaha rugi 50 juta biasa gimana ceritanya? Lu mikir kenapa lu rugi? Bukan malah semangat 45. Saya adalah seorang pengusaha yang pantang mundur, pantang menyerah, maju terus. <laughs> Jangan mas, belum pernah ngerasain lo ya utang 50 jadi 5 miliar. Aneh udah nih, belangsat urusannya. Jangan belagu deh, langsung giwap, langsung nyerah sama Allah. Ada apa ya? Terus teliti deh, urusan sama Allah. Ah, urusan sama Allah apa ya? Ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita benerin deh yang wajib. Maka saya bilang sama calon-calon pengusaha, atau pengusahanya atau sekarang masih pekerja coba ya selama 40 hari ente latihan benerin yang wajib jajal dulu konsentrasi ke sholat zuhur udah zuhur konsentrasi ke asar asar konsentrasi ke maghrib maghrib konsentrasi ke isya isya konsentrasi witir sebelum apa tidur tiga rokaat sebelum tidur ini pakaian pengusaha kan udah saya ajarin tuh beberapa waktu yang lalu Kemudian konsentrasi ketika tidur, bagaimana cerita nanti bangun apa enggak. Ketika bangun, kita minta sama Allah supaya kuat sampai subuh. Subuh kita supaya kuat sampai duha dan seterusnya. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Bila mana ente menyimpan dosa zina di sini, minta ampun dulu sama Allah, minta maaf dulu sama Allah. Ente punya dosa dora sama orang tua, beresin dulu tuh. Beresin dulu semua supaya ente jalan. Nggak ada halangan. Ya? Kita coba nanti Hari ini kita ngomong ya, penghalang rizki yang berupa kesalahan kita sama manusia. Di sini saya banyak jatuhnya juga nih. Mudah-mudahan pemirsa yang saat ini melihat. Dan saya punya salah sama ente pada. Saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Dan Allah memberikan kesempatan buat kita untuk mengurus urusan kita di dunia sebaik-baiknya. Supaya kita nanti menghadap Allah dalam keadaan yang yaumalayan faumalu wala banun ilaman atau bin salim. Hati kita udah bersih, dosa kita udah nggak ada. Insya Allah. Yang kemana-mana pemirsa, ya tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. Baik, Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur. Pemirsa masih ada kesempatan buat saudara punya anak-anak keturunan untuk mendaftarkan diri anak-anak saudara di pesantren Tahfiz Darul Quran ya, di Ketapang Cipondo ataupun di Cikarang. Dan saudara-saudara yang sudah mendaftarkan anak keturunannya di pesantren Darul Quran untuk mengikuti pembelajaran tahun ajaran 2012-2013 dan seterusnya, kalau bisa ya apalin dah tuh ya CD-CD yang sudah Yusuf Mansur kasih kepada calon siswa, calon santri supaya begitu masuk dari Al-Qur'an dia setelan udah sama gitu. Paling nggak dua juz dah tuh. Begitu masuk udah dua juz. Kan masih ada waktu nih. Ya. Masih bulan Juli itu masih lama. Pelajaran tahun baru di bulan bulan Juli insya Allah. Dan kepada saudara-saudara semua yang punya anak keturunan saya doain semuanya bisa menjadi anak keturunannya, anak keturunan keturunan dari generasi penghafal Al-Qur'an insya Allah. Taib. Kita balik lagi. Di sini, diri saudara dulu nih. Make it clear. Your sin, clear it. Dosa Anda semua, abisin, abisin. Banyakin istighfar, tegekin yang wajib, hidupin yang sunnah. Ya. Terus nah, kalau ada dosa sama manusia bagaimana? Ente tuh ya, kalau kerjaannya suka nyusahin orang, ya. Nyulitin orang, nanti akan berbalik semua ini kepada diri ente sendiri. Bukan kepada siapa-siapa. Buat kita-kita juga itu kesulitan dan kesusahan. Ustadz saya itu punya salah masih A ya. tapi saya tuh nggak berani ya Allah Ustadz datang ke dia tuh nggak berani. Ya udahlah sama, aneh gua nggak berani. Sama lah manusiawi. Terus gimana caranya? Kita berdoa sama Allah supaya dikasih keberanian, berdoa sama Allah supaya dikasih kesempatan, berdoa sama Allah supaya dikasih kemudian e, peluang. Anak-anak ada nih sejalan-jalannya ketemu sama si A, tapi dalam keadaan si A sudah menerima. Lalu si A bilang, ya udah, kapan mau beresinnya? Ah begitu. Saya juga punya dosa ya Allah, pemirsa. Kalau tahu dosa Yusuf Mansur ya. Ya inilah saya ini mengajar nih dalam kerangka untuk ngabisin dosa saya ya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah saya semua. <clears throat> Dan kemudian menghapus dosa saya. Jangan sampai ada yang kemudian anak turunan saya nerima akibat perbuatan saya Baik pemirsa, <clears throat> ya saya sering bilang sama pekerja, karyawan, calon pengusaha, apa sih yang ente udah siapin? Kalau ente mau berhenti itu apa sih yang udah disiapin? Suka begini nih orang ngomong ya. Alhamdulillah aneh udah punya tabungan. Kira-kira mah cukup dah buat aneh hidup sebelum dapat uh, proyek gitu. Oh ya, udah berapa ente punya? Ada 100 juta Ustaz. Buat saya ini bahaya. Nih. Ada lagi yang ngomong begini. Apa yang udah ente siapin kalau ente mau jadi pengusaha? Oh, <clears throat> kebetulan saya bisa apa namanya bengkel dikit saat ya. Terus sudah ada beberapa teman yang mempercayakan perawatan mobilnya, perbaikan mobil-mobil perusahaannya itu ke saya. Jadi umpama saya kata berhenti, <clears throat> saya udah punya proyek, udah punya klien. Atau saya udah udah punya begini, saya udah bisa begini, saya udah siap ini, saya udah siap itu. Tapi semuanya dunia. Buat saya itu masih masalah. Kenapa masalah? Begitu ente berhenti, terus anak ente sakit, operasi, yang mengharuskan ente ngabisin duit ente. Udah mau berhenti, duit nggak ada. Sering begitu kan? Begitu ente berhenti, duit dipakai bisnis, bisnis rugi Kenapa? Karena ente sandarannya kemana? Sandarannya ke duit, sandarannya ke proyek, sandarannya ke peluang. Kenapa ente mau berhenti? Udah ada yang nawarin ini saat proyek saat buat aneh saat. Insya Allah kita bisa ngerjain proyek itu. Ini semua masih masih absurd. Eh apa? Bukan absurd ya. Enggak, enggak. Maksudnya itu semu gitu loh. Absurd sama semu sama nggak? Beda tulisannya absurd depannya A, semu depannya S ya kira-kira gitu. Ini ini ini belum pasti gitu loh. Jadi kalau ada karyawan ngomong begini, saat doain ya, aneh pengen jadi pengusaha nih. Apa yang udah siapin? Insya Allah saat aneh mau ngejejak sholat malam, 40 malam. Ini udah malam yang ke-23, itu dia baru benar. Paham? Anda udah banyakin tobat tuh, start, banyakin tobat, itu baru benar. Bangsanya dia nggak jadi pengusaha pun, itu duit dia bakalan banyak. Sebab apa? Sebab Rizky mah bos. Mau jatuh ke pekerja kek, mau jatuh ke pengusaha kek, sebenarnya skor akhir itu sama aja. Apanya sama sih Ustadz? Pengusaha punya mobil, eh bos kalau nggak dipakai tuh dia nggak punya namanya. Lu lihat pengusaha-pengusaha, makin dia pengusaha gedean tuh, itu bajunya makin ancur ancur atau apa-apa. Aneh pernah ketemu kok sama pengusaha hebat banget, bajunya bolong. Apa dia bilang? Ah, iya nih dua-dua hari yang nggak mandi, Ih, sama pengusaha gede nggak mandi dua hari. <laughs> Emang kenapa bapak nggak mandi dua hari? Hidup aneh rapat melolo, di atas pesawat melolo. Nah ya, itu dia. Itu dia. Kita bicara skor akhir bos. Kalau kita bicara skor apa yang terlihat di depan, ini memang masalah. Contoh, Ustadz, kalau kata Ustadz sholat tepat waktu itu bisa bikin orang rezeki yang banyak, kenapa merbot rezeki yang dikit? Itu kan pertanyaan orang belum namanya. Kenapa lu nanya sama gue? Yang ngasih rezeki Allah nanya sama gue. Ya tanya sama Allah dong. Apa ya benar? Kalau emang harus dijawab nih, apa yang benar? Emang merebut itu miskin? Coba lo jajarin berdua sama pengusaha. Lo cek jantungnya dia sama jantungnya pengusaha. Lo cek ginjalnya sama dia sama ginjalnya pengusaha. Lo cek kakinya dia sama kakinya pengusaha. Lo cek umurnya dia sama umurnya pengusaha. Asal ketemu sama pengusaha yang tidak soleh, kalah itu. Kalah itu. Cek lagi sama anak, udah makin gak ketemu deh. Cek lagi sama istri, nah merebut istri dua. Muh, tuh Hebat kan merebut-merebut Indonesia mah pusing aja ya teh. Kita yang Ustadz kalah. <laughs> Ustadz emang ada merebut bini dua? Banyak. Banyak. Ada orang supir taksi bini empat. Betul nggak? Tukang becak bini empat. Nah yang keren-keren bini satu. Mubazir banget ya <laughs> Ustadz ngelantur dah. Ya deh lewat dulu deh yang mau lewat. Daripada makin ngelantur. Maafin deh silakan lewat. Alhamdulillah pemirsa, mohon maaf ya, karena pagi-pagi itu suka ini mulut ya kan. Kalau lagi apa begini ngajar mohon maaf banyak maafnya dah. Pemirsa gini ya, ada aturan sebenarnya. Kalau nyari ustadz itu jangan nyari ustadz yang gak ada salahnya. Ente gak bakal ketemu. Sampai mana juga gak bakal ketemu. Namanya ustadz manusia ya kan, ada aja salahnya. Sama juga, ente nyari temen yang gak ada salahnya, gak bakal punya temen mesti banyak-banyak maklum. Ente punya saudara, ngarepin saudara yang benar melulu, nggak bakalan punya saudara ente. Ente ngarepin bini benar melulu, nggak bakalan punya bini. Ente istri ngarepin nih suami benar melulu, nggak bakalan. Jadi gimana? Saling pengertian. Ustadz yang bikin salah, ya mengerti. Ente yang bikin salah, ustadznya yang ngerti. Teman bikin masalah, temannya satu ngerti. Insya Allah, kalau begitu keadaannya bagus dan saling mengingat mengingatkan. Makasih. Kita lanjut. Cek dulu apa urusan sama Allah, apa urusan sama manusia. Kemudian sebisa mungkin, bukan berarti kita nunggu sampai bersih banget ya. Nggak ada lah orang bersih banget. Ya, susah juga lah. Kalau misalkan dosa dia zina, bagaimana cara ngebersihinnya? Taunya bener bersih tuh gimana? Kan nggak ada yang tahu juga. Ya, ente doraka sama orang tua, sedangkan orang tua udah meninggal misalkan. Gimana urusannya? yang paling penting ada usaha. Jangan sampai Allah lihat ente nggak ada usaha. Ada usaha gitu loh. Ketika Allah lihat, aduh, makanya saya suka pakai angkat tuh ya, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Nah 41 hari ke 41 inilah baru ente buka toko gitu kira-kira. Tapi boleh nggak sih Ustaz? Jangan nunggu 41. Misalkan di tengah-tengah ini udah langsung buka, boleh. Terus berproses. Terus berproses. Paham ora? kok tumben saya pakai ora <clears throat> paham nggak nah kalau ente kemudian seperti itu mau jadi pengusaha nih ngomong sama istri apa ya modalnya ya istri ngingetin bang kata ustadz modalnya iman cakep cakep kata ustadz modalnya iman abang sholat abang doa sama Allah lagian kan abang punya mobil tapi kan ini mobil mobil mertua insya Allah dah bang yang punya mertua kan Allah hatinya mertua di hatinya Allah. Kupingnya dia, kupingnya Allah. Abang ngomong sama Allah, insya Allah mertua, masa iya nggak ngizinin sih, kita sholat jadi mantu. Ya Allah mudah-mudahan mertua saya ngizinin nih mobilnya saya jual, saya pakai buat dagang, buat ngambil mobil lagi ya. Satu jadi dua, dua jadi empat, kira-kira gitu. Kira-kira cukup nih ngomong sama Allah tiga hari, tujuh hari gitu ya. Hari keempat atau hari ke delapan. Kalau ente ngambil track yang 21 hari, hari yang ke-22 kira-kira gitu. Nah, baru ngobrol lah. Begitu ngobrol, jangan salah ya. Allah nih inna wala kulis yang kodir. Tahu nggak apa yang terjadi? Mantuk, mobil Bapak masih ada. Ya Allah, Pak, baru mau ngomong. Ngomong apaan? Ya Bapak dah, Bapak duluan apa? E, Bapak pikir gini ya, daripada tuh mobil diem aja ya kan. Kalau dijual kan mobil Bapak tuh kira-kira masih laku 400-an lah ya. Coba dah kamu jual kamu beli dah bangsa yang 70 jutaan, ya kan? Kan kalau angkanya 400 bisa jadi 5 tuh. Gimana mantuk kalau begitu setuju kagak? Allahu Akbar. Itu dia bos. Kalau kita ke Allah dulu, itu dia. Udah nggak ada ruginya dah. Nggak ada ruginya. Nengok belakang minta ampun sama Allah, nengok ke depan doa sama Allah. Minta belakang ampun sama Allah, depan minta sama Allah. Terus begitu. Insya Allah. Nggak ada lagi deh ngalangin rezeki ente. Semua dosa ente, bang, dilipat sama Allah Subhanahu wa taala. Ente datang, Allah bilang, kalian datang kepadaku dengan dosa segede gunung, aku akan memberikan ampunan segede gunung lagi. Ente pada datang dengan dosa sebanyak buih di lautan, aku punya ampunan yang lebih banyak daripada buih di lautan. Innahu ghafurur rahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya punya janji baca surah Al-Mu'minun bagian terakhir. Besok kita baca sambil kita ngaji eh, surah Nuh tentang istighfar. Terima kasih banyak. Sampai ketemu Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Ambil yang baiknya dari Yusuf Mansur, buang kalau memang itu jelek dan tidak berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau udah ketemu kalimat-kalimat <clears throat> kun fayakun tuh ya, saya pengen sedih dah. Karena emang manusia ini yang sering ditakutkan ya sama Rasulullah. Ini udah ya. Sampai mertua kemarin ya. Yang ditakutkan sama Rasulullah apa coba? Yang ditakutkan sama Rasulullah itu adalah do'ful iman. Yang ditakutkan sama Rasulullah adalah ente berkurang keyakinan. Utanglah nggak bakal lunas. Usahalah nggak bakal maju. Modal lah nggak bakal dapet. Penyakit lah nggak bakal sembuh. Nggak bak bakal melulu. Padahal ada siapa? Ada Allah. Apakah tidak cukup buat kita Allah? Ntar kalau udah, kalau udah ada barangnya, pembeli siapa? Dikasih pembeli, ntar pembelinya kayak apa enggak? Nanya melulu. Kalau nanya melulunya sama Allah, nggak apa-apa. Allah mah makin banyak ditanya makin keren. Saya kan ngajarin tau ke pemirsa semua tentang tauhid kan. Kita masih ya membahas tentang pahalang rezeki. Tapi saya ngajarin kepada saudara semua bahwa ya yang menghalangi itu siapa gitu loh. Yang maling ini Allah. Ente pasang billboard juga segede-gedenya. Hah? Di tiap perempatan ente pasang billboard. Di tikungan ente pasang spanduk segala macam untuk ngasih tahu di sini loh ada soto Mansur. Kalau Allah bilang jangan ada hambaku yang melihat, bagaimana caranya wahai malaikatku? Bikin itu spanduk, bikin itu billboard. Bikin itu iklan, gak ada yang lihat, gak ada yang baca. Siapa juga yang bakalan baca? Hmm? Ente punya warung sepi mulu. Hah? Parkirannya lebar, luas. Tapi Allah bilang, jangan ada hambaku yang masuk, wahai malaikat. Gimana ke ceritanya? Itu gak bakal ada yang masuk. Kalau udah begini ceritanya gimana? Wow, sedih ente. Ada orang ya yang warungnya tuh ngeblusuk blusuk blusuk blusuk nah, tapi begitu sampai sini jeder gitu tiba-tiba ramenya kayak apa tahu ya Allah. Pernah nggak ngeliat yang itu? Hah? Ada tim itu. Kelihatannya kayaknya nggak mungkin laku gitu loh. Tapi ya Allah salam ini ramenya minta ampun. Sebab apa? Ternyata yang punya warung bos sama anak yatim Masya Allah sama janda-janda yang tua kalau ente kan janda muda mulu dikasih Gimana mau beres urusannya. Kenapa misalkan soto Mansur, soto Yusuf Mansur nggak laku? Rupanya Allah benci sama dia. Allah benci sama dia. Baru dikasih untung dikit aja ya, udah tiga pelacur dia tidurin. Gimana mau untung coba? Allah bukannya benci sebenarnya, nggak ada Allah benci. Allah sayang. Apa Allah bilang? Kalau aku kasih dia lagi duit, duit pas-pasan aja tiga, bagaimana lagi dia duit banyak? Sedangkan sebaik-baiknya harta adalah amal soleh. Kebersihan diri. Di dunia mah bos, ente seenak-enaknya dunia ada umurnya. kau udah sampai nanti di alam akhirat, nggak ada batasnya. Pantangan tuh buat buat seorang pengusaha tuh ya ninggalin sholat, berzina, waduh, pantangan bener lah Ente bisnis woman nih, tapi ente cara ngebongkrak pintunya pakai badan ente. Waduh. Pakai badan situ jangan deh. Sedih, sedih. Nggak ada yang kuat. Kalau udah Allah azab tuh nggak ada yang kuat. Lebih baik lebih baik kita jadi orang biasa-biasa aja dah kali dah. Ya? Tapi nggak punya utang yang nggak kebayar gitu, nggak punya penyakit yang bakalan sembuh itu. Kalaupun punya penyakitnya, pastikan penyakit itu datangnya ujian dari Allah, bukan karena azabnya. Ustadz emang ada penyakit azab? Ada bos. Nih bayangin, nih bayangin. Ente macet, pas macet, pas kebelet. Oke? Okay? Mau turun juga bagaimana ya, gitu? Mau mau keluar dari tol juga bagaimana ya, gitu? Tiba-tiba setelah satu jam, dua jam nahan, ente ketemu nih toilet. Udah berdiri tuh toilet, ternyata ente punya ya saluran uh, apa disebutnya saluran kemih ya atau apa gitu ya itu air seni nggak keluar macet nggak keluar kira-kira dua jam lagi ente bakalan ketemu diri ente di rumah sakit apa ya datang sendirinya tuh kanker prostat tiba-tiba ketemu Hah? saya ber berdoa kalaupun ada yang penyakit saudara mudah-mudahan penyakit itu ujian tapi kalau si Orang yang punya kanker prostat umpama kata naudzubillah dalik, dia mendapati dirinya ya sering meniduri perempuan yang bukan istrinya. Ini namanya azab. Kalau udah kayak begini bos, ente punya pemasukan 4 miliar sebulan juga udah nggak laku tuh. Tapi don't worry lah, yang azab juga Allah maha pengampun kok. Asal minta ampun bener-bener lah sama Allah. Dan kajian kita bukan buat orang lain ya, bukan berarti pemirsa nih langsung tunjuk tunjuk <laughs> ah, gua tahu nih lu sering jajan, jangan begitu. Itu buat kita, buat kita. Ya, bukan buat orang lah, bukan buat orang lain. Baik pemirsa, kita istirahat dulu. Iklannya melewat-lewat dulu. Kita punya janji sepertiga Al-Mu'minun yang terakhir kita akan baca. Jadi nanti segmen kedua kita langsung baca surah Al-Mu'minun bagian yang terakhir. Silakan. Baik pemirsa, ya sebelum kita sama-sama baca sepertiga surah Al-Mu'minun yang terakhir, mulai dari 93 nanti kalau tidak salah ayatnya, saudara saya mengingatkan merimind, sebelum saudara menjadi pengusaha, pastikan diri saudara bersih dulu, clear. Yang sudah menjadi pengusaha, ya bersih-bersih dirilah dengan banyak zakat, sedekah, istighfar, ya, mencintai masjid, apalagi gue udah jadi pengusaha ya kan nggak diatur lagi sama orang harusnya makin makin ibadahnya makin cakep jangan makin jadi pengusaha kerjanya makin senang dugem makin senang kemudian mabok makin senang ngeboat nanti jadi nggak beres ya perhatikan nanti ayat yang akan segera kita sama-sama eh, baca dan dengarkan ayat ini masya Allah bila mana kebaikan saudara lebih banyak daripada keburukan saudara maka saudara akan beruntung tapi bila mana keburukan saudara lebih banyak daripada kebaikan saudara, maka siap-siaplah menjadi orang yang merugi. Jadi umpama saudara saat ini punya kehidupan dalam dimensi kesusahan, barangkali memang kebaikan saudara yang kurang. Mudah-mudahan dengan cara kita ngaji, hari ini kita dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.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 أنفسهم ۖ في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم Baik pemirsa, saya sudah lah ya penghalang rizki di episode ini yang tergabung di dalam episode besar semua orang bisa jadi pengusaha. Jadi udah tahu ya, kalau dalam bahasa ringkasnya tuh apa sih yang menghalangi kita punya rizki? Dosa, dosa kita. Saya mereview sedikit. Seorang supir taksi, seorang office boy, seorang pesuruh, seorang pembantu, maaf, dia lempeng, dia lurus, insya Allah. Allah akan penuhi rizkinya. Insya, insya Allah. Ada aja judulnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka pintu. Waalaikumsalam. Bang Mansur, hari ini jangan masak ya. Istri saya masakin buat Bang Mansur sekeluarga. Dari mulai pagi sampai ntar malam. Yang bener bang. Iya, itu dia. Oh, tuh bawaannya rizki dateng aja begitu lagi ngobrol diseduin teh sama istrinya si pengusaha hmm? si pengusaha ini ngobrol sama Bang Mansur Bang Mansur anaknya berapa lima bang ya Allah ente beruntung ya aneh malah nggak dikaruni anak nih boleh nggak satu anak dari Bang Mansur jadi anak saya nggak apa jangan lima limanya ya sekalian emang lagi puyeng <laughs> Bang Mansur bisa aja. Iya Pak, silakan Pak. Anak yang mana yang Bapak mau pilih? Apa dia tinggal di rumah Bapak? Apa tinggal di... Enggak, tetap tinggal sama Pak Mansur. Saya ngambil jadi anak saya tuh di urusan rezeki dia. Sekolahnya ampe S1 ntar saya biayain. Allah Akbar. Tapi lihat ya, lihat ya. Yang bangor nih. Yang bandel. Yang banyak dosanya. Hmm? Yang banyak maksiatnya. Ada duit, Allah kerjain orang tuh duit Hmm? Ada proyek, Allah bikin hancur proyek. Berita sedunia, tapi bukan berita sedunia kekerenan dia, berita sedunia kebejatan dia. Jangan deh, jangan, jangan lawan Allah dah. Waktunya sholat, sholat. Kalau udah begitu tuh ya, ente ente jadi pekerja, ente jadi pengusaha, insya Allah. Apalagi ente jadi pengusaha, tambah makmur lagi. Kan keren tuh ya, kita pengusaha nih di kantor kita nih kita ngomong. Uh, kita pecet mail nih uh, kepada seluruh karyawan-karyawati saya. Sebentar lagi zuhur datang. Bos saya bakalan datang, yakni Allah, bos kita semua. Yuk, tinggalin kerjaan, kita sama-sama sholat. Mudah-mudahan Allah bikin kita punya perusahaan, makin maju, makin berkah, dengan kita sholat berjamaah. Subhanallah. Terus kali-kali gitu azan presiden direkturnya, insya Allah pada bingung tuh karyawan. Ini mah yang azan, yang nyambut Allah, ya, orang yang paling rendah di perusahaan ente. Coba dong sekali-sekali. Kalau investor datang aja presiden komisaris turun, ha? direksi yang udah pada pensiun juga turun. Kenapa kalau Allah yang udah ngasih gedung, bangunan, pabrik, karyawan, karyawati, usaha, segala macam. Begitu datang yang nyambut siapa? Satpam-satpam, mending pada lengkap itu pakaiannya. Ada yang seleting yang nggak diseret. Dilupa. diajen aja. Yang bawahnya nggak diseret. Coba dong tampil azan pakai jas, pakai dasi. Waduh, keren kan tuh ya kan? Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah azannya presiden direkturnya kan yang jadi imam di rootnya wah keren asik mudah-mudahan deh mudah-mudahan deh kita jadi pengusaha yang disenengin sama manusia disenengin juga sama Allah kita jadi pengusaha yang sukses di dunia dan dikenali sama malaikat-malaikat Allah oh dia mah hebat tapi yang ngomong kayak gitu bos bukan tetangga doang yang ngomong kayak gitu Allah sama malaikat-malaikatnya dahsyat. Subhanallah. Mantap loh di sini. Dahsyat. Saya doain dan situ juga doain saya. Mudah-mudahan usaha kita semua sukses. Pemirsa mohon maaf lahir batin kalau besok masih pakai ini lagi. Besok hari apa kita? Jumat. Besok pakai ini masih demen. Saya masih demen. Alhamdulillah. Biasanya kalau udah demen, udah tanda-tanda bakal dilelang. Apa aja yang kita mulai kita cintai, jangan sampai masuk ke hati. Mudah-mudahan Allah SWT panjangin kita punya umur, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya hari ini ada kedatangan sahabat dari Pontianak Ustadz Muhammad Fahmi dari Ahlus Sofa. Insya Allah kita akan bercerita-cerita tentang burda Ya tentang puji-pujian kepada Rasulullah SAW Dan memang ketika saya kecil saya juga akrab dengan banyak salawat ya menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syair-syair ya irama-irama yang membuat kita kemudian bersenandung Lalu kemudian lewat senandung itu kita belajar tentang kisah Rasul, bagaimana Rasul dilahirkan, bagaimana Rasul kemudian berjuang, hingga kemudian Rasulullah wafat dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa barangkali panjang lebar mengingat waktu yang terbatas, ya di sebelah saya sudah ada Ustadz Muhammad Fahmi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang antum nulis apa ini? Ini kebetulan Ustadz, nulis burdah ini. Ah, burdah ya? Iya bisa dijelasin tuh pemirsa Burda apaan gitu. barangkali ada yang Baik. belum tahu siap <laughs> pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Di kesempatan kali ini Allah Jalla Jalaluh Memberikan kita semuanya Hidayah dan rahmatnya Sehingga Kita sedikit membahas tentang keutamaan al-burdah. Al-burdah ini asal katanya al-bur'ah, yaitu penyembuh. Bukan hanya menyembuhkan penyakit zohir saja, tetapi menyembuhkan penyakit kita punya batin, hati. Dari penyakit iri, dengki, riak, sum'ah, dan lainnya dari sifat-sifat syaitania. Kemudian Al-Burdah ini dikarang oleh seorang imam yang bernama Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Karena beliau saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberanikan diri untuk mengarang beberapa bait atau bait dari qasidah burdahnya. Sehingga sebelum beliau mengarang, beliau itu terkena penyakit stroke. Hmm. Subhanallah Ustaz, penyakit stroke Ustaz. Sebelum mengarang tu. Sebelum mengarang. Hmm. Beliau terkena penyakit setruk seluruh badan. Akhirnya beliau meminta memujah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau melimpahkan sedikit dari karomahmu untuk menyembuhkan penyakitku. Hmm. Subhanallah Ustaz. <clears throat> Ini Al-Imam Busiri kecintaannya kepada Allah sangat luar biasa. Segala sesuatu selalu beliau gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu malam beliau tertidur di dalam tidurnya Nabi Muhammad datang secara yakzatan, secara nyata dan membangunkan. Ya Muhammad busirih gum min naumik. Bangun hmm. dari tidurmu. Hmm. Al-Imam Busiri pada saat itu antara sadar dengan tidak dan beliau mengusap-usap matanya dan beliau menyatakan man antum siapa anda ana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam aku adalah Rasulullah beliau kaget beliau kaget dan beliau menitiskan air mata. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan kepadanya, "Wahai Muhammad Al-Busiri, penyakitmu ini tidak akan bisa sembuh kecuali dengan wasilah salawat yang engkau haturkan kepadaku." Hmm. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Bimbinglah aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan kepada Al-Imam Busiri, karanglah sebuah pujian yang pujian itu engkau tunjukkan kepadaku. Hmm. Setelah itu baginda Rasulullah pergi dari hadapannya. Dan keesokan harinya beliau memanggil salah seorang muridnya hmm. untuk mengambil satu lembar kertas dan satu pulpen. Hmm. Beliau dipikul karena beliau stroke dipikul di sebuah pantai, di tepi hmm. pantai Ustaz. Jadi beliau mengarang ini tepi pantai. Akhirnya setelah persiapan ingin mengarang qasidah burda, Al-Imam Busiri bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Mari nanti kita lanjutkan setelah Ustaz biasa nonton Antep <laughs> ini udah tahu. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini katanya. Ya deh pemirsa, tetap di wisata hati Antep. Ya alhamdulillah pemirsa ya syair atau kemudian uh, puji-pujian sebenarnya adalah afirmasi positif ya. Apalagi kalau kemudian kita uh, yang mengenal uh, istilah redemption, istilah menanam yang baik-baik kepada otak kita, kepada hati kita, tentu saja kita sepakat bahwa uh, ketika kita membiasakan hal-hal yang baik, maka kita akan punya pengaruh dari hal yang baik itu. Nah, pada pagi hari ini bersama saya ada Ustadz Muhammad Fahmi yang akan ya saya minta beliau menyanyikan sedikit dari Burda sebagai puji-pujian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustad, barangkali bisa terusin sekalian dimulai Ustaz. Baik. Hmm, ya. Sedikit Ustaz Yusuf Mansur, Mangga. saya menambahkan. Jadi setelah Ali Mambusiri memerintahkan muridnya, beliau mulailah mengarang burda. Mari bersama-sama pemirsa hmm. yang beliau tulis dari sebagian bed yang berada di tulisan ini. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا nyambut ya. Sama-sama. Ya, ya Rabbi bil Mustafa Eh, ini masya Allah Ustaz ya. Jadi dari sisi apa eh, tata bahasa ya. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya. Wahai Tuhan, wahai Allah SWT bil Mustafa. Ya dengan wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekaromahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik maqasidah. Ya. Sampaikan maksud-maksud kami gitu Amin, ya. kan. Amin ya Balik maqasidah. Saya paling demen nih. Ya. Waghfir lana ma madha, ampuni yang sudah lewat, yang sudah lalu. Ya wasi'al karomi wahai yang maha luas karomah eh, Ditambahin ini artinya Ustaz bisa dijelaskan ke pemirsa barangkali? Baik. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Muhammad itu adalah Muhammad seorang tuan, <clears throat> seorang panglima, seorang presiden umat yang mana beliau penguasa alam ini yang Allah titipkan amanah kepada beliau. Al-Qawnaini was-Saqalain. Al-Qawnaini was-Saqalain. Wal fariqaini min urbin wa min ajami dan beliau tidak pernah membedakan antara siapapun baik dari bangsa Arab maupun dari bangsa Ajam. Hmm. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh Al Imam Busiri. Kemudian masuk bait yang berikutnya. Bait yang kedua Huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwa التاهمي هو الحبيب الذي dia adalah kekasih hmm. Allah yang selalu memberikan syafaat dan kita sebagai umatnya selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli haulim minal ahwali mubtahami. Dalam setiap keadaan apapun nanti pada hari kiamat, tidak ada umat dari mulai zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mereka akan bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hmm. sehingga pada saat itu pemirsa manakala Al Imam Busiri telah selesai mengucapkan dari bait qasidahnya Nabi Muhammad datang kepada beliau Nabi Muhammad datang kepada beliau Kemudian beliau melanjutkan wa annahu khairul khalqillahi kullihimi dan sesungguhnya beliaulah sebaik-baiknya makhluk hmm. yang berada di jagat raya ini. Subhanallah. Subhanallah Ustaz. Masya Allah. Ustaz, barangkali ada yang bisa ceritakan sedikit dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana ketergantungan beliau kepada Allah. Subhanallah. Jadi baginda Rasulullah itu di antara salah satu sifat beliau, beliau tidak pernah menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Selalu beliau meminta kepada Allah. Hmm. Bahkan pernah satu saat beliau Ustaz berjalan dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hmm. Pada satu saat beliau hmm. menggunakan sendal kelompen. Hmm. Sendal kelompen itu sendal yang bunyinya tak tok tak tok, sendal kayu ya Ustaz. Hmm. Akhirnya pada saat dalam perjalanan yang yang sangat jauh terputus itu sendal. Hmm. Subhanallah. Dan beliau menyatakan, "Ya Allah, na'li inqata'a ya Rabb." Sendalku putus ya Allah, bagaimana? Sahabat Abu Bakar tersenyum. <laughs> "Ya Rasulullah, engkau ini sendal terputus minta sama Allah." Ya bagaimana? Eh, minta sama siapa lagi wahai Abu Bakar? Subhanallah. Subhanallah. Baik pemirsa, kita akan terusin lagi belajar sedikit tentang burda. Burda ini aslinya panjang ya tapi insya Allah uh, eh, Ustaz Muhammad Fahmi masih bersama kita di segmen yang terakhir nanti silakan Alhamdulillah pemirsa bagi saya pribadi ya Maulid ya yang di dalamnya ada pembacaan kisah Nabi sesungguhnya ini uh, adalah pengajaran buat buat apa kita kita semua tentang siapa itu Rasulullah bagaimana perjuangannya Ustadz saya mengingat ketika kecil ya. Ya. E, maulid tuh ada maulid kecil, ada maulid besar. Ya. Maulid kecil tuh dilaksanakan tujuh hari, ya enam hari, enam, enam malam. Jadi kami kami ketika waktu kecil tuh dipakai gamis. Betul. Kemudian membacakan kisah Nabi. Dari mulai Nabi itu siapa ibunya, siapa bapaknya. Dan ini dilombakan di antara apa namanya eh, teman-teman semadrasah siapa yang berhak kemudian membawakan itulah uh, dia yang memenangkan musabakah itu. Iya. Lalu dibawakan nih sampai kemudian puncaknya adalah Maulid besar. Maulid besar itu malam uh, ketujuhnya itu. Sesungguhnya pada episode ini sih sebenarnya budaya, budaya Indonesia dan Islam ini tasamunya masya Allah. Iya. Jadi bagaimana kemudian kami-kami yang waktu kecil ini belajar, oh begini ya, oh ibunya Nabi Muhammad seperti ini, oh Nabi Muhammad pernah berjalan sampai ke makamnya ayahnya dan kemudian begini begitu sampai kemudian ketemu dengan pendeta banyak lagi cerita termasuk dari kosida ini kita belajar Ustaz ya. Iya. Ya burda ini adalah bagaimana eh, isi hati seorang ulama yang namanya Imam siapa Ustaz? Imam Muhammad Al-Busiri. Imam Muhammad Al-Busiri. Ustaz Fadl masih ada beberapa menit. Baik. Jadi pemirsa setelah beliau menulis fama balaghul ilmi fihi annahu basharun itu sempat terhenti. Hmm. Beliau bermunajah kepada Allah, Ya Allah, ini tulisanku terhenti, Ya Allah. Apa yang harus aku lanjutkan sekarang ini? Hmm. Ya Rasul, beliau teriak Ustaz. Ya Rasul, tolong aku, Ya Rasul. Aku ingin penyakitku sembuh, Ya Allah. Biberkati wasilati Rasulillah. Tolong sambung ini tulisanku. Akhirnya Rasulullah muncul, Ustaz. Muncul di hadapan Imam Busiri yang saat itu muridnya juga diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau langsung menyatakan ya busiri wa annahu khairul khalqillahi kullihimi wahai busiri tidak ada makhluk yang paling istimewa di muka bumi ini melainkan aku wahai busiri sehingga dalam hal ini al habib Ali bin Muhammad al habishi dalam kitab maulidnya Simtud Durar beliau menyatakan salatan yattasilu bihar ruhul musalli alaihi bih setiap solawat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu didengar dan dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pemirsa bukan hanya kita hanya cinta kepada Allah tetapi melupakan kepada kepada Nabi Muhammad maka cintanya itu tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm, subhanallah. Ngam pemirsa ya di dalam syair-syair salawat ya. Iya, Ustaz. Ada domir yang dipakainya itu domir K gitu ya. ya. Bukan eh, H ya, bukan ale tapi alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ya Habib Allah assalamualaikum itu kayak kayak memang ketemu gitu assalamualaikum gitu ya bukan uh, as, bukan apa namanya eh, titip salam buat dia bunda tapi assalamualaikum seperti memang makanya di dalam apa uh, uh, apa namanya peringatan peringatan maulid yang memang banyak menjadi pertentangan apakah ini bid'ah apakah tidak kalau bid'ah nanti masuk neraka saya pribadi sih sebenarnya begini edukasi saja edukasi saja people, edukasi saja jamaah tentang mahwal maulid. Apa isinya? Sehingga mereka iya benar juga ini kan persoalan memang uh, hubbu Rasulullah sallallahu Kita kemudian berusaha mencintai Rasulullah. Anak-anak sekarang lebih kenal Justin Bieber ya daripada <laughs> Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tapi jangan cuma berhenti nanti di syair. Ya, melainkan harus tetap pelajari syairnya itu seperti apa. Makanya di dalam burda-burda termasuk simpet dorar yang ditulis oleh Al-Habib Ali. Ali itu ada terjemahan nah. sehingga kita kita kemudian bisa uh, mengetahui dan mempelajarinya. Ya pemirsa yang dirahmati Allah pengen sekali terus ber apa sama Ustaz Muhammad Fahmi tapi waktu sudah tidak tidak apa memungkinkan uh, di ujung ini kita sama-sama berselawat pada Rasulullah dipimpin oleh Ustaz Muhammad Fahmi saya Yusuf Masud sekalian berdiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari bersama-sama kita baca salawat pemirsa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.